Ya bagaimana dia beribadah kepada Allah kalau nggak punya ilmu? Kita sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat, haji, umroh, ta'awun semua pakai ilmu al ilmu qabla al qawl wal amal qabla al qawli wal amali itu ilmu makanya kata beliau rahimahullah wa radhiyallahu anhu majlis fikih yang dia belajar ilmu agama Allah dengan baik dan benar ikhlas itu lebih baik daripada ibadah tanpa ilmu 60 tahun ini semua menunjukkan tentang keutamaannya tolabul ilm keutamaannya ilmu. Demikian pula disebutkan oleh Imam Sufyan ats rahimahullah dan juga Imam Syafi'i rahimahullah kata beliau laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Tidak ada setelah fardu-fardu yang Allah fardukan itu kepada hambanya yang lebih afdol daripada talabul ilm. Oleh karena itu, maka hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin dari ilmu yang kita pelajari dan sedang kita pelajari ini betul-betul membuahkan amal betul-betul membuahkan amal yang harapannya juga didakwahkan. Kenapa demikian? Karena seorang yang menuntut ilmu syar'i kemudian diamalkan dan didakwakan di atasnya dengan sabar itu tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib derajat manusia tertinggi dari tiga manusia yang ada, kelompok manusia ini yang tertinggi ini. Alimun robbani. Nomor duanya, Muta'allimun ala sabilin najat. Dia berilmu di atas jalan yang selamat. Menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Tidak ada jalan yang paling selamat dalam menuntut ilmu kecuali mengikuti apa yang telah dilakukan oleh salafun soleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in dari sisi apa? Tentu keikhlasan nomor satu dari sisi semangat dan kesungguhan dan keseriusan sekaligus memilih syekh atau ustadz yang ahlus sunnah, yang salafi, yang akhlaknya baik. Itu sudah jalan yang selamat dalam menuntut ilmu. Terus demikian. Nah, ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga hamajun ru'a atba'an kulin na'ib. Enggak mau jadi orang berilmu, enggak mau belajar dengan belajar di atas jalan yang selamat. Tapi hanya orang yang dungu yang mengikuti teriakan orang yang berteriak. diajak ke sana mau bareng-bareng baju putih-putih semua pengajian lapangan penuh sampai ada istilah bumi solawat atau apa al-muhim nah, pulang dari pengajian apa isinya uh masya Allah umat banjir banyak yang datang ribuan pembahasannya apa pembahasannya luar biasa apa yang dibahas? Masya Allah, orang semua pada ketawa. Isinya apa? Lucu. La ilaha illallah. Agama kok dibuat lawak. Ikuti mengikuti teriakan orang yang berteriak. hamajun ru'a adba'an kullin naik. Mengikuti teriakan orang yang berteriak, berteriak. Wala dalil, wala kitab wa sunnah. Apa pernah kita mendengar berapa ribuan apa masya Allah tafsir Al-Quran surat Al-Asr luar biasa kau kaulnya Ibnu Abbas Ibnu Umar Tabi'in dah Mujahid diterangkan detail apa dengar kayak gitu hadith-hadith yang sahih Bukhari Muslim diterangkan Syekhul Islam Taimiyah Imam Ahmad wah Hasya wa Ya tadi itu lucu. Itu dapatnya. Nauzubillah wala jadi orang alim wala jadi orang yang muta'alim ala sabilin najat. Nah, kemuliaan bagi yang diberi ilmu oleh Allah kemudian diamalkan dan didakwahkan ini disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Fussilat. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuh. Naam. Siapa yang paling baik ucapannya kata Allah? Artinya apa? sifam di makna nafi. Tidak ada ucapan yang paling baik yang diucapkan oleh seorang muslim kecuali yang berdakwah kepada Allah. Ini ucapan terbaik yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan ta'limul jahilin, mengajarkan orang-orang yang jahil ilmu agama Allah, ilmu Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah wa wa'dul ghafilin dan memberikan peringatan nasihat kepada orang-orang yang lalai. Nasihat terus dan orang-orang yang berpaling dari al-haq nasihati terus dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah terus demikian Nah, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "udhuu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Itu. Dengan cara itu. Ucapan yang disampaikan ketika berdakwah kepada Allah, maksudnya berdakwah kepada Allah itu apa? Berdakwah kepada Allah ini berdakwah untuk menuju Allah, keriduan Allah, kecintaan Allah yang mengantarkan kepada jannatullah. Naam. Yang mengantarkan kepada apa? Jannatullah. Dakwah kepada Allah menyebut dengan zikir nikmat-nikmat Allah secara rinci, rahmat Allah secara rinci, kemudian terhib targhib memberikan motivasi untuk mencari ilmu menuntut ilmu syar'i dan petunjuk kitabullah wa sunnatu Rasulullah ala fahmi salafil ummah itu dakwah kepada Allah memberikan manusia umat nam agar mereka sadar faham bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah mentauhidkan kepada Allah terus nah, dengan cara apa hikmah seru umat itu kepada jalan Robmu dengan cara hikmah dengan cara apa lagi mau itu hasanah dengan cara apa lagi wajadilhum billati ahsan itu tahapan-tahapan dakwah jadi ada mad'u mad'u audien umat itu nah yang diterangkan ini hadisnya ini ayatnya langsung nerima Alhamdulillah. Dengan hikmah, dengan Al-Quran dan Sunnah diterangkan langsung menerima. Alhamdulillah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, Madhu'a itu diterangkan Al-Quran dan Sunnah ayatnya, jelaskan hadisnya, keterangan para ulama masih belum menerima atau belum faham. Maka mau'idhu hasanah. maksud tingkatan yang kedua. Ketika belum menerima atau belum memahami dan belum menerima, ting tingkatan kedua, mau itu hasan, kasih terhib atau oh terhib. Sampaikan ya akhi, ini amalan ini masya Allah hadisnya sahih, besar pahalanya. Amalan ini demikian, itu demikian, ini ayatnya, ini hadisnya. Ini keterangan Rasul, keterangan sahabat. Fadl amalkan ya akhi. Ya akhi, ini haram, ini maksiat, ini ayatnya, ini hadisnya. Jangan dosa besar ini. Ini begini terangkan. tergib, wa terhib, Ditargib agar beramal soleh, beramal kebaikan, bertahun alal birri wa taqwa terus demikian ikhwan. Dan diterangkan tentang dosa, maksiat dan berbagai macam bentuk pelanggaran syariat agar dijauhi. Baru faham dia. Oh ya jazakallah khair. Tipe yang kedua mau'idhu hasanah. Yang ketiga mad'u yang enggak cepat menerima, enggak cepat mau dengan menerima dengan baik ketika diterangkan ayatnya, hadisnya, kasih tarhib oh tarhib masih belum menerima. Nah, maka tahapan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Ini bagi orang-orang tertentu yang betul-betul memiliki ilmu dan kemampuan untuk berdiskusi dengan cara yang baik. Kalau tidak, naudzubillah min dalik. Karena agama itu diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan untuk dibuat ajang perdebatan. Nah, berdebat, mirok, wal jidal yang tidak ada faedahnya dan tidak terbimbing dengan bimbingan yang benar itu termasuk ciri khas perbuatan ahlul bidah. Makanya di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah itu tarkul mira wal jidal meninggalkan perdebatan. Para sahabat, para tabiin ketika diajak debat dalam sesuatu perkara yang jelas ditolak. Sana kamu pergi debat dengan orang yang ragu seperti kamu. Begitu. Nah, nggak mau mereka. Nah, ketika betul-betul memang yuridul hak ingin kebaikan dan di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah dalam berdiskusi berdebat ini ini yang dibolehkan wajadilhum bilatihi asan ini Bagaimana? Ya dia kuasai ilmu tersebut dalam permasalahan yang menjadi subhat tersamarkan dari saudaranya. Kuasai ilmunya dengan benar dan baik, ikhlaskan karena Allah untuk menyelamatkan dan menasihati saudaranya, kembalikan apa yang telah Allah perintahkan dalam berdiskusi fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu Rasul. Kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang difahami salafil ummah itu baru sebagaimana yang terjadi di kalangan para imam para ulama demikian Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah ketika diskusi debat dengan tokoh ahlul bid'ah di zamannya Bisir Al-Marisi begitu persyaratannya nah kan urusannya kan penggal kepalanya kalah penggal ini sudah sekian korban mat, meninggal di tangan Al-Masih ini karena debat kalah Allah utus seorang alim dari ulama ahli sunnah di kala itu pemahaman Al-Quran makhluk na'udzubillah di Khalifah Mamun al-Rashid ketika itu kemudian dimunculkan di situ nah, seorang alim dari ulama ahli sunnah Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah Nah, di waktu Jumat anaknya lepas baju kemudian di tengah-tengah umat menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk heboh karena ini anak kecil maka dicari abinya dicari abinya dan di enam oleh pasukan pemerintah tentara kalau sekarang datang ke rumahnya betul antum menyatakan Al-Quran kalamullah enam enam betul dan itu memang akidah kami yang Allah dan Rasul tuntunkan dan para sahabatnya. Siap menanggung risiko, siap. Tadi kalah debat, sembelih, siap. Apa persyaratannya? Persyaratannya firman Allah, fa in tanazatum fi syai'in farudhu Rasul. Apalagi khalifah jadi saksi. Apalagi cukup diundang. Nah, dengan persyaratan tadi, khalifah ini bukan orang biasa ngerti agama, terpengaruh dikala itu dengan pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk. Dah debat baru dibukukan sekian tebalnya kurang lebih perdebatan itu. Al-Haidah fi khalqil Qur'an. Kalau bahasa orang sekarang ya ahlul bid'ah ya Bishr hmm. al-Marisi delosor nah, kalah telak mutlak total gak bisa berbuat apa-apa terus siapa karena Rasul disembelih gak jadi disembelih Kenapa? Gila Langsung gila gendeng jalan ke lorong-lorong. Ya orang, orang gila ya orang gila. Ya sudah rufi al kolam orang gila. Nggak dihukum nggak diapa kalau orang gila ya sudah gila. Tuh istrinya kaget, lu suamiku kok gila gini? Lain. Nah, rupanya ingin nyusul, ingin nyusul kegilaannya istrinya datangi istrinya Imam Abdul Aziz Al Kinani dapat gila pisan sak bojone wis gendeng kabeh nah itu akibatnya tapi syar'i gitu loh aman posisinya kan masya Allah ikhwati fiddin a'azzani wa jika kita yakini bahwa ucapan terbaik yang Allah firmankan dalam ayat ini adalah yang berdakwah kepada Allah dan menyatakan kami adalah bagian dari orang muslim maka sekarang kita diperintah untuk bertawun dalam dakwah ini jangan sampai ada yang menyatakan anak nggak punya apa-apa Ustaz Kif mau tawun. Harta tidak punya. Oh iya tah, iya. Ya sudah dengan tenaga. Oh tenaga bisa, bisa. Alhamdulillah jazakallah khair. Tenaga. Yang satu bilang, "Ya Allah Ustaz, anak ini nggak punya apa-apa." Fulus nggak punya, tenaga juga kurus. Terus anak punya pemikiran Ustaz, gimana kalau begini, begini, begini. Masya Allah pinter. Fadol. Boleh Ustaz? Loh, boleh. Apa tuh? Ustaz, anak nggak punya uang, tenaga enggak ada, terus pikiran nggak bisa apa-apa, terus nggak bisa tahu apa-apa, terus apa? Bisanya makan Ustaz. Aduh. Tahun makan lah ilah illallah mosok gitu. Sama tahun tidur Ustaz. Aduh. Nah, nah. Apa yang bisa dibisai dalam dakwah? Antum tahu kalau masjidnya masyayikh Syekh Robi hafizahullah kita nyaksikan di Mekah waktu itu ketika beliau mau ngisi dars ngisi dars taklim sebelum beliau dah turun dari rantai atas ke bawah untuk ngisi itu atau sebelum beliau masuk ke ruang majelis ilmunya itu itu para murid-muridnya semua nyiapkan dengan lengkap karena mereka yakin dan tahu ta'awun dalam dakwah itu tidak harus dengan fulus. Kursinya Syekh Robi disiapkan, micnya, mejanya, rekamannya semua tempatnya dibersihkan. Lengkap. Lengkap. Kemudian Syekh datang tinggal duduk. Kadang-kadang beliau baca, kadang-kadang dibacakan oleh muridnya. Sudah, selesai hanya jawab, selesai. Yang tukang bikin teh, syahi, lengkap ada. Ini ta'awun semua ini. Alal birri. Kan iya. Seperti itu masyayikh yang lain. Nah, karena apa? Ahsanu qawlan sehingga tidak ada kebaikan terkhusus dalam urusan dakwah kecuali dia bertahun di sana. Membersihkan masjid, setelah selesai dibersihkan semua, tahun. At-tahur syatrul iman. Bersuci termasuk dalamnya kebersihan bagian daripada iman. Setelah selesai semua taklim apa masyayikh direkam semua, dikumpulkan, di-share. Yang ahlu sunnah, yang salafi. Agar mendapatkan faedah semua kaum muslimin. Masya Allah, ta'awun. Apa yang dia mampu Berikan kontribusi untuk dakwah. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Perlu diketahui bahwa na'am <clears throat> apa yang telah kita ketahui bersama dalam majelis majelis yang ada dari ahlus sunnah dan kita tadi pun telah membaca sekian ayat dan sekian hadis dan sekian akwal para ulama karena memang Ilmu itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Rafi'. Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ta'awun pun juga dengan ilmu al-haq dalam urusan bir. Nah, dikatakan dengan bir itu semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya hendaklah kita bertawun di dalamnya. Nah, hendaklah kita bertawun di dalamnya. Bahu membahu, tolong menolong sehingga terbentuklah dakwah. Nah, di jalan Allah ini yang baik, tertib, rapi, benar. Nah, ikhwati fiddin A'azzani wa azakumullah. Namun demikian kita harus juga e, memahami dan waspada. Bahwa <clears throat> apa yang telah dan sedang kita jalani biidznillah tolabul ilm menuntut ilmu syar'i ataupun ta'awun alal birri wa taqwa ini jangan lupa bahwa menuntut ilmu syar'i ini kan amalan yang mulia di sisi Allah. Berdakwah di jalan Allah itu juga amalan yang mulia di sisi Allah bertaawun alal birri wa taqwa itu amalan yang mulia di sisi Allah. Setiap perkara-perkara yang mulia seperti ini syaitan tidak rela. Termasuk sholat dan yang lainnya. Setiap amalan yang mulia yang baik di sisi Allah syaitan tidak rela selalu mengganggu, menggoda agar salah, agar sesat, agar keliru, agar males dan yang lainnya dari perkara-perkara yang merusak sifatnya. Ini setan. Tidak henti-hentinya. Sehingga tidak jarang kita dengar, kita dapati, ya Allah, seorang talibul ilm Masya Allah akhlaknya baik, semangat, rajin, Masya Allah. Seiring dengan waktu terkena gangguan syaitan, na'udzubillah min dalik, terpaksa harus keluar dari ma'had. Terfitnah. Ini yang kita takutkan yang kita khawatirkan. Harus adanya persiapan dan kiat-kiat untuk menangkal itu semua. Fitnah ini, fitnah itu, fitnah itu, fitnah itu sehingga sudah keluar dari mahat, ya Allah, kasihan melihatnya. Miskin. Nah, demikian pula yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah dai sudah Masya Allah Ya Allah Terhinggap penyakit hubus zuhur Ingin terkenal Aduh Ingin tenar Na'udzubillah min dalik Dakwah kok buat tenar-tenaran Sehingga mulailah nampak menyimpang Dan mulai sudah ruwet terfitnah lagi Di sisi lain dia masuk semangat doa wah di atas Quran wah sunnah terus demikian. Ya Allah. Syaitan gak rela kan dengan seperti itu. Kemudian dia terfitnah dengan harta dunia. Larut akhirnya bekerja sama dengan hizbi. Ahlul bidah dan yang lainnya. Terpengaruh dinarnya, rupiahnya, sehingga larut dengan mereka orang-orang yang terfitnah. Gak sabar, gak sabar. Berhasil syaitan mengelabui. Ta'awun terhadap dakwah sudah siap berusaha untuk mengangkat meja apa yang dia mampu tenaga begini begini begini muncul nggak ikhlas di dalamnya marah-marah. Kamu diem aja. Anak ini dari pagi kerja kamu kok diem aja. Anu, anu, anu, anu. Walhasil, kef ini, kef ini. Jangan gitu. Ayo tahun jangan diem kamu. Anak capek sudah, anak sudah besar sekian hari. Ini coba, ini semua anak yang rapikan. atau apa? Bahaya ini. Bahaya. Takutnya bukan karena Allah. Ini gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Yang kita harus apa? Harus waspada. Nah, Di satu sisi kita pun juga harus hati-hati dalam perkara apa? Dalam perkara apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menukil perkataan Syakik ibn Ibrahim rahimahullah yaitu ughliqa bab at-taufiq anil khalqi min sitati asya. Pintu taufik hidayah dari Allah itu tertutup dari makhluk Allah lewat enam perkara. Istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Ini khawatir. Sisi lainnya tadi, naam. Bahwa sibuk dengan nikmat-nikmat Allah Naam lupa syukurnya urusan nyari wah semua nah kenikmatan-kenikmatan yang ada itu lupa mensyukurinya, lalai, tidak mensyukurinya. nah min dzalik ya ikhwan. Ancamannya keras loh dalam masalah ini jika ketika Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabilah syadid. Kalau kalian kata Allah bersyukur atas nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian, na'am, ini saya aku tambah nikmat satu di atas nikmat yang lain. Tapi kalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sesungguhnya azabku pedih kata Allah. Lah kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia tidak bersyukur, khawatir taufik oleh Allah ditutup pintu bagi dia naudzubillah min dalik. Yang kedua kata beliau yaitu rukbatuhum fil ilm watar kuhum bil amal. Semangat menuntut ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Semangat menuntut ilmu nggak diamalkan. Ini penyebab taufik hidayah dari Allah tertutup pintunya gara-gara ini. Semangat menuntut ilmu tapi nggak diamalkan ilmunya. Nah terus apa? untuk bilang dzalik. Jangan sampai menyerupai Yahudi mereka diberi ilmu oleh Allah gak diamalkan naudzubillah min dalik. kemudian wal musara'ah ila dzam wa ta'khiru taubah naudzubillah bersegera dalam berbuat dosa tobatnya belakangan ini ngeri ya ikhwan apalagi di zaman sekarang aduh Kayak mereka ini berlomba-lomba untuk mengucapkan dan berbuat sesuatu yang paling besar dosanya. Kalau kufur yang paling kufur. Macam-macam sudah ada yang bilang Tuhan gak ada, Tuhan dari bukan dari bangsa Arab, pas macam-macam. Dan yang bilang di Indonesia gak ada kata-kata kafir. Walhasil semakin terpuruk. Berlomba-lomba untuk berbuat perbuatan yang jelek tobatnya enggan. Khawatir yang seperti ini Allah tutup taufiknya kan. naudzubillah min dalik. Dalam keadaan mengakui kesalahan dan tobat itu adalah kemuliaan bagi dia. Ketika dia salah bertobat, mulia bagi dia. Yang hina itu ketika salah kamu bertobat, naudzubillah min dalik. Naam. Yang berikutnya wal ikhtirar bi suhbati salihin wa tarkul iktida' bi fi'alihim. Dia tertipu. Temannya orang-orang baik, orang-orang soleh, tapi nggak mau mencontoh perbuatan orang soleh tadi. Buat bangga-banggaan, akhlaknya hakikatnya rusak dia, tapi bergaul dengan orang soleh. Begitu lepas dari orang soleh, akhlak aslinya ditampakkan. Kejahatannya ditampakkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini na'udzubillah khawatir pintu taufik bagi dia tertutup. Na'udzubillah. Nah, Wa adbarud duryanhum wa hum yattabi'una. Nah, subhanallah. Dunia yang dia rasakan akan menyebabkan dia terfitnah sudah berlalu. Nah, malah dikejar. Dia yakin kalau mengejar dunia terus itu akan lupa akhiratnya, lupa tulabul ilm, lupa kewajibannya. Sudah berlalu bagi dia, ternyata dia masih terus mengejarnya, sudah tahu itu dikejarnya. Sehingga menjadi budaknya dunia, na'udzubillah. Khawatir yang seperti ini taufik ditutup oleh Allah. Hidayahnya kaif. Fitnah. Fitnah. Berapa banyak yang semula istiqomah. Masya Allah alaih Nah, karena dia tamak rakus dengan dunia, hanyut, larut. Nauzubillah min dalik sehingga nah menjadi hidang. Wa ikbalul akhirah alaihim wa hum mu'idun anha. dia berusaha untuk naam menjalani menapati lasi dan mengikuti dan berusaha untuk berbuat terkait akhirat dia tetapi malah berpaling sudah di depan dia dengan mudahnya dia itu melakukan tolabul ilm, ibadah yang Masya Allah, rajin dan sebagainya, sudah diambang pintu, malah berpaling dia. Fasilitas sarana prasarana sudah mudah bagi dia, malah dia tinggalkan. Na'udzubillah, taufik. Ditutup oleh Allah. Maka ikhwati fiddin, azrin semoga kalau kita ini Naam uh, <clears throat> diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat pelonggaran waktu, nikmat rezeki. Syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara dipergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Fisabilillah. Ikhlaskan karena Allah. Itu. Demikian pula kalau kita ini Naam, belajar menuntut ilmu syar'i diberi oleh Allah ilmu sedikit tentang ilmu syar'i upayakan maksimal diamalkan. Mohon kepada Allah agar mampu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Demikian pula kalau kita ini manusia, kulo ibni Adam khotoun. Setiap manusia ini mesti memiliki kesalahan. Mesti sudah nggak mungkin enggak. Tapi apa kata Rasulullah? Wa khairu khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik dia orang bersalah, tobat kepada Allah. Ayo kembali, tobat kepada Allah. Jangan diteruskan Begitu. Demikian pula ketika kita diberi taufik oleh Allah untuk bersahabat dengan orang-orang soleh, manfaatkan persahabatan itu. Ambil faedahnya, ambil ilmunya, ambil adabnya, ambil akhlaknya. Orang-orang soleh. Begitu kan seharusnya. Demikian pula, nah ketika kita diberi dunia oleh Allah, hati-hati terfitnah. Hati-hati. Nah, kita hidup ini kata Rasul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ka'annaka gharib, seakan-akan engkau orang asing. Orang asing itu rindu pulang ke negerinya atau sekedar lewat. Itu dunia kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan terbesit di benak kalian kalian untuk tinggal di dunia selama-lamanya. Gak mungkin. Apalagi cita-cita, terbesit jangan. Karena pasti mati kalian. Sekedar lewat. Berarti bagaimana? Cepat. Ibnu Umar ketika radhiyallahu ketika Rasul memegang bahunya dipegang punanya orang Rasul Salam alaihi kata Rasulullah, "Kun fid anak anak gharibun au abirus sabil." Langsung kata ibu Umar, "Fa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril sabah." Khud min sihati kalima rohdika wa min hayati kalima Kalau kamu di waktu pagi punya rencana baik, punya program baik, laksanakan di pagi itu, jangan nunggu sore. Kalau di waktu sore kamu punya inginan baik, program baik, program mulia, lakukan, jangan nunggu pagi. Cepat manfaatkan sehatmu sebelum sakit menimpamu. Cepat manfaatkan hidupmu sebelum ajal menjemputmu. Begitu kan hidup di dunia ini. Bimbingan Rasul. Kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw sabil. Jangan menunda-nunda perbuatan baik. Wadah. Nah, demikian pula ketika kita sedang bekerja, mengamalkan urusan akhir kita. Yakini wal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat agama ini lebih baik bagi kamu dari urusan dunia manfaatkan semangat serius bersungguh-sungguh Barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'azani wa zakumullah. itu yang bisa kita sampaikan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat bagi anak pribadi. Naam dan antum sekalian dan yang mendengar sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Naam.